Afwan ana hasbi ikhwan dari Makassar Ustaz. Mau bertanya tata cara duduk di akhir sholat witir. Duduk iftiros atau duduk tawarruk. Maka inilah pertanyaan. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa duduk tasahud itu ada dua jenis. Ada duduk iftiros dan ada duduk tawarruk. Maka untuk makna duduk tawarruk disebutkan oleh para ahli lugah adalah yunhi rijlaihi fi tasyahud al-akhir wa yulziqa mat'adatahu bil ard. Ini dari tawarruk. Maka tawaruk itu seperti antum salat di akhir dari salat maghrib, di akhir dari salat isya, di akhir dari salat asar, di akhir dari salat duhur. Maka itulah makna tawarruk. Di mana kaki yang kanan diberdirikan dan kaki yang kiri masuk dalam keadaan ditidurkan dan dia masuk ke bagian sebelah kiri sehingga badan miring sedikit. Paham ya? Maka ini tawarruk. Dan untuk lebih mudah seperti bahasa Arab makna warik. Warik adalah tempat yang ada di atas dari bantalan pantat kita. Ini dinamakan warik. Ada otot di sini dinamakan warik. Maka maknanya di sini tawarruk adalah warik. Bagian tempat di atas paha ini yang bagian kiri menempel ke tanah. Iya kan? Menempel ke tanah itulah Adapun yang bagian kanan tidak menempel ke tanah karena ditahan oleh kaki yang kanan. Dalam keadaan kaki kanan itu berdiri. Ini tawarruk. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, iftiras. Makna iftiras diambil dari firas, bastuhuma wal julus alaihima fil qu'ud fi sholat. Di mana iftiras ini gambarannya seperti sholat maghrib di rokaah yang kedua ataupun tasahud yang pertama dari salat maghrib, tasahud yang pertama dari salat zuhur, asar dan isya. Maka di sini dalam keadaan iftiros, di mana paha kiri dan paha kanan itu menekan dari paha kiri dan paha ataupun betis kiri dan betis kanan. Paham ya? Al-iftiros. Nanti dicobakan Muhammad Abdurrahman coba ma makna al-iftiras ma makna nanti diperlihatkan ini permasalahan definisi dari iftiras dan tawarruk maka sekarang kita masuk kepada al-khilaf yang terjadi di kalangan para ulama dalam permasalahan salat bahkan salat lima waktu kapan iftiras kapan tawarruk itu terjadi ikhtilaf di ikhtilaf ini menjadi empat pendapat. Pendapat yang pertama pendapat Abu Hanifah di mana dia mengatakan al-iftiras daiman sawa kana fi tasyahud al awal au ats Maka dia mengatakan al-iftiras itu semua salat. Misalnya salat maghrib, salat isya, salat duhur, salat asar. Semuanya dalam keadaan iftiras. Jadi tidak ada yang namanya tawarruk. Semuanya seperti tasyahud al-awwal. Itu makna dari al-iftiras. Semuanya seperti tasyahud al-awwal. Ini yang pertama. Pendapat Imam Malik. Kemudian pendapat yang kedua kalau tadi pendapat Abu Hanifah, pendapat yang kedua pendapat Imam Malik tawarruk daiman. Lawannya dari Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan tawarruk daiman, selalu dalam keadaan tawarruk. Bagaimana tawarruk? Seperti di akhir salat Maghrib, Isya, Duhur dan Asr. Jadi seperti itu, tasyahudul awal tawarruk. Tasahud yang kedua tawarruk. Paham ya? Paham atau atau nggak paham? Maka ini pendapat Imam Malik. Nanti dipraktekkan. Sehingga tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua sama-sama tawarruk. Seperti keadaannya sholat akhir. Dikeluarkan kaki kirinya. Maka tasyahud pertama seperti itu, tasyahud kedua seperti itu. Kata Imam Malik tidak ada iftiros. Kebalikannya Abu Hanifah tidak ada tawarruk. Semuanya iftiros. Adapun pendapat yang ketiga pendapat Imam Ash-Syafi'i yatawarraq fi kulli tasyahud akibuhus salam. Maka dia melaksanakan tawarruk pada rokaah yang ada padanya salam. Ini pendapat Imam Ash-Syafi'i. Tawarruk kapan? Di saat bertemu dengan salam, maka dia tawarruk. Setiap tasyahud yang bertemu dengan salam tawarruk. Berarti salat maghrib di tasahud yang pertama. Kata Imam Syafi'i apa? tawaruk au iftiras? lah, Hah? Di awal atau tani iftiras tamam. Semua yang dia itu tasyahud yang bertemu dengan salam maka tawarruk. Sehingga di akhir salat maghrib tawarruk, di akhir salat isya tawarruk, di akhir salat duhur wal asr tawarruk. Adapun pendapat Imam Ahmad Yatawarraq fi tashahud alladhi yu'aqibuhu salam idza kana fi shalah tashahudan Amma idza kana fi shalah tashahud wahid fa innahu yaftaris. Undur Imam Ahmad bin Diqqah. Adab min ghairih bin ghairih. Disebutkan kapan tawarruk tawarruk sama seperti Imam Asy-Syafi'i di di tasyahud yang dia itu menghadapi salam namun dikecualikan di sini. Idza kana fi shalah tasyahudan dengan syarat jika tasahudnya ada dua, seperti di maghrib tasahudnya dua. Di duhur asar tasahudnya dua, iya Pak. Dan di isya tasahudnya dua. Maka kata Imam Ahmad, jika di salat yang dua tasahud maka tawarruk itu di akhir di saat mau salam. Sekarang awas di sini. Apa bedanya Imam Ash-Syafi'i dan Imam Ahmad? Ada beda apa tidak? Keduanya. Bedanya di mana? Ewat. Jadi bedanya di mana? Di dalam salat. Ada bedanya apa tidak di dalam rakaat salat? Ada. Apa pembedanya salat fajr? Di sini terjadi khilaf di antara Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i mengilzamkan apa di dalam salat fajar yang dua rakaat tawarruk karena salat fajar tasahud yang bertemu dengannya salam. Walakin Imam Ahmad mada tawarruk atau iftiras? Iftiras lima ada? Lianna Imam Ahmad qol ama idza kana as-salah tasahud wahid fa innahu yaftaris. Walakin idza kana tasyahudan tawarruk fi akhirih. Al-an farq baina salatil fajr dengan salat yang lainnya, maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pada hakikatnya sama. Mengatakan tawarruk itu di tasahud yang ada salamnya. Namun itu sama di salat duhur, asar, maghrib, wal isya. Karena dua tasahud. Namun di saat sholat fajar masalah terjadi perbedaan. Bagaimana perbedaan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad? Di sholat fajar beda. Karena sholat fajar dia hanya tasahud yang satu saja. Maka Imam Ahmad mengatakan pada tasahud yang hanya satu iftiros. Imam Syafi'i lah mutlak. Tasahud yang satu, tasahud yang dua, e, salat baik satu tasahud ataupun dua tasahud selama tasahudnya itu dibarengi setelah itu salam maka dia tawarruk. Idan Arab al al-farq baina Imam Asy-Syafi'i wa Imam Ahmad. Maka setelah kita mengetahui definisi iftiras dan tawarruk dan mengetahui permasalahan empat pendapat ulama, maka sekarang kita masuk kepada pendalilan dan jawaban kepada imam-imam madhab yang lainnya. Maka di sini masuk kepada ucapan Imam Abu Hanifah. Ucapan Imam Abu Hanifah mengatakan iftiros daiman. Melaksanakan iftiros daiman, selalu iftiros. Bagaimana iftiros? Seperti di rokaat yang pertama dari maghrib. Selalu seperti itu. Jadi di salat Isya, salat Maghrib akhirnya iftiros. Tasahud awal iftiros. Mana dalil mereka? Hadis yang diriwayatkan ashabu Sunan dari Anas Ibnu Malik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha anil ik'a wa tawarruk fi shalah. Bahwa Nabi melarang al-ik'a. Al-ik'a itu sifat khusus mendirikan kedua kaki Bukan seperti iftiras, tapi kedua kaki diberdirikan. Maka dilarang oleh Nabi. Wa tawarruk Dan juga tawarruk dilarang oleh Nabi. Maka hadis ini berkesendirian dari Yahya ibnu Ishaq As-Salihain As-Salahina atau As-Salahini Yahya ibnu Ishaq as-Salahini hadatsana Hamad ibnu Salamah an Qatadah an Anas. Maka disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan hadis ini dikatakan oleh Imam Al Bayhaqi berkesendirian Yahya ibnu Ishaq as-Salahini atau as-Sailahini maka hadis ini hadis yang berpenyakit. Disebutkan oleh para ulama bahwa Imam Ahmad dulu meninggalkan hadis ini. Dan yang kedua diilahkan oleh para ulama seperti Imam al Bayhaqi bahwa hadis ini salah. Yang benar dari Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah dari Al Hasan Al Basri dari Samurah ibnu Jundub. Nah Rasulullah SAW anil ik'a fi sholah. tidak disebutkan watawaru. Nabi melarang ik'a di sholah. Maka ini sanad yang kedua sanatnya tidak berhubungan dengan Yahya ibnu Ishaq as tetapi dari Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah ibnu Jundub. Maka telah ditafsirkan oleh para ulama seperti Ibnu Rajab. Telah datang periwayatan tawaruk di salat namun layak but Ini ucapan Ibnu Rajab. Dia melihat bahwa periwayatan dari Yahya Ibnu Ishaq As-Sailani itu tidak sabit dengan menyebutkan pelarangan tawarruk. Karena apa kata Ibnu Rajab? Karena dari riwayat Yahya Ibnu Ishaq dari Hamad Ibnu Salamah dari Qatadah dari Anas. Naha ani tawarruk wal it'a fi shalah. Dia itu dikeluarkan Abu Daud dan dikatakan hada hadisun laisa bima'ruf. Dikeluarkan oleh Imam Abi Daud di kitabnya Tafarrud. Imam Abi Daud mempunyai kitab At-Tafarrud, maknanya hadis-hadis yang ganjil. Maka berkata Imam Abu Daud, "Hada hadisun laisa bil ma'ruf." Hadis ini tidak ma'ruf, maknanya berkesendirian dan aneh. Dan bahkan Imam Al-Bazzar pun di dalam musnadnya telah menghukumi dia katakan layarwi an Anas ila min hadal wajah wa adunuhu Yahya akhtar fihi. Bahwa hadis ini tidak ada jalan kecuali dari Anas dari riwayat Yahya dan saya yakin Yahya itu salah padanya karena tadi Yahya Ibnu Ishak rawi yang dhaif. Dan begitu pun berkata Al-Berdiji di kitabnya Usulil Hadis, ada hadisun la yasbut. Hadis ini tidak benar. Maka ini ucapan Ibnu Rajab di kitabnya Fathul Bari. Ibnu Rajab juga mempunyai kitab Fathul Bari seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar. Maka dia menukil bagaimana pendoifan para ulama tentang hadis ini. Kemudian tinggal yang tersisa adalah periwayatan dari Qatadah Anil Hasan An Samurah bahwa Nabi melarang Anil Ik'a Maka untuk hadis pelarangan dari ik'a dohirnya adalah sahih. Namun tidak diiringi dengan tawarruk. Karena lafad yang diiringi dengan tawarruk maka dia itu salah dan doif. Namun di sana ada riwayat dari Al Bazar, dari riwayat Sa'id ibni Basir, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah. Masih ditambahkan naha tawarruk wal ik'a maka di sini diilahkan oleh para ulama bahwa Sa'id ibnu Basir meriwayatkan dari Qatadah dengan menyebutkan dari Hasan dari Samurah dengan menyebutkan lafad Naha anitawarruk berkesendirian juga Sa'id ibnu Basir Dan Sa'id ibnu Basir disebutkan oleh Imam Al-Bukhari yatakalamuna fi hifdihi. Para ulama menyebutkan tentang hafalannya yang rusak. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in laisa bisyai dan didoifkan oleh Imam Ahmad juga yang mana dia disebutkan juga mungkarul hadis laisa bisyai laisa bil qawi meriwayatkan dari Qatada hadis-hadis yang aneh dan dikatakan oleh Imam An-Nasa'i dhaif maka dari sini kita mengetahui dari pendalilan hadis Abu Hanifah beristidlal dengan hadis yang datang dari dua riwayat. Riwayat yang pertama riwayat dari Qatadah dari Anas. Di sini doif karena dari riwayat Yahya ibnu Ishaq As-Sailani yang mana dia rawi yang doif dan juga salah. Karena telah datang riwayat yang lain dari Sa'id ibnu Abi Arubah ataupun Sa'id Ya, Ibnu Abi Arubah. Bukan sebelumnya. Sa'id Ibnu Abi Arubah wa Sa'id Ibnu Abi Arubah min asbatinas dari Qatadah. Meriwayatkan dari Qatadah dari Anas dari Samurah naha anil ik'a fi shalah fajar. Maka jelas riwayat Sa'id Ibnu Abi Arubah lebih kuat daripada riwayat Qatadah dari Anas. E, periwayatan Asailani dari Qatadah dari Anas. Maka dari sinilah para ulama mengilahkan bahwa hadis tambahan dengan tawarruk hadis yang doif jiddan. Dan ada jalan yang lain dari Sa'id ibnu Basir Sa'id ibnu Basir dari Qatadah pun meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, tidak dipakai juga. Maka kesimpulannya hadis yang dibawa oleh Abu Hanifah tidak ada wajah pendalilan karena yang rajih dari periwayatan Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah anil Hasan an Samurah. Dan di sini Lafadznya naha anil it'a dan it'a itu adalah duduk dengan mendirikan dua kaki, dua ujung kaki berdiri. Ini ik'a yang dilarang. Jadi nggak ada pendalilan tentang tawarruk, paham? Maka selesai dari pembahasan ucapan Imam Abu Hanifah. Sekarang ucapan Imam Malik, dia mengatakan tawarruk daiman, selalu dalam keadaan tawarruk. Sama ungkana fi tasawud al awal atau sani. Kalau tadi Abu Hanifah iftiros selalu karena dilarang tawarruk dan hadisnya taif. Adapun Imam Malik beristidlal harus tawarruk. Tidak boleh iftiros. Beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan dari Isa ibni Abdullah ibni Malik dari Muhammad ibni Amr ibni Atta Kemudian dari Abbas ataupun Ayas ibnu Sahal di mana seseorang duduk bersama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam summa rokaa wa raka'at summa al-akhirin walam yadkur atawaruk at maka di dalam hadis ini disebutkan Nabi salat dan dalam keadaan selalu tawarruk. Dan Isa ibnu Abdullah ibnu Malik di sini rawi yang majhul. Dan inilah penyakit dari periwayatan Imam Malik. Kemudian kita masuk kepada pendalilan dari kelompok Imam Ahmad dan kelompok Imam Ahmad yang tadi kita sebutkan di dalam pendalilan Imam Ahmad banyak sekali. Kita ringkas dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam faida jalasa fi raqatain jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna Wa idza jalasa fi raq'ah al-akhirah qaddama rijlai rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Di sini kata Nabi, jika kamu salat yang dua tasahud, maka tasahud yang pertama duduk iftiros dan tasahud yang di akhir duduk tawarruk. Itu maknanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sahih. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Zubair. Berkata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Muslim, "Idza qada qada fi salah ja'ala qadamahu al yusra baina fakhirihi wa saqihi wa farasa qadamahu al yumna, wa wada ayadahu al yusra ala rukbatihi." Berarti iftiros. Idza qada as-salah ja'ala qadamahu al yusra baina fakhidahu wasaqihi wa farasa mahul yumna wa wada'a yadahul yusra ala rukbatihi al yusra wa wada'a yadahul yumna ala fakhidhihi al yumna wa asra bi asba'ihi pendalilannya di sini dari hadis Abdullah bin Zubair tidak disebutkan di tasahud yang pertama dan di tasahud yang kedua maka di sini ihtimal untuk salat fajar yang hanya satu tasahud menggunakan dengan iftiras. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Rifa'ah ibni Rafa. Fa'idha jalas tafi wasti salah fatmain waftaris fahidat Suma idha kumta famithla dhalik hatta tafrugu min salatik maka begitu pun di sini jika kamu duduk di wasat itu dalam keadaan iftiros. Kemudian jika kamu berdiri pun maka kamu seperti itu. Ini pun dijadikan ihtimal oleh Imam Ahmad bahwa asal dari rokaat-rokaat itu adalah iftiros kecuali jika di akhir seperti di hadis Humaid As-Sa'idi Maka dari hadis-hadis yang kita sebutkan, di hadis yang Nabi hanya menceritakan satu keadaan bahwa jika tasahud iftiras dan di riwayat Humaid As-Sa'idi jika di tasahud yang pertama iftiras jika di tasahud yang kedua dengan tawarruk maka di sini menjadi pendalilan Imam Ahmad bahwa Kapan kita tawarruk? Jika ada dua tasahud dan di akhirnya kita tawarruk. Adapun ucapan Imam Ash-Syafi'i beristidlal dengan hadis-hadis yang mana menceritakan tentang tawarruknya Nabi di akhir salat. Dan ini pendalilannya juga sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Humaid As-Sa'di. Perbedaannya hanya di, di hadis Humaid as ini disebutkan dua tasahud. Tasahud pertama iftiros, tasahud yang kedua tawarruk. Sepakat kita dengan itu. Namun Imam Ahmad lebih tafsir membawakan hadis-hadis Nabi hanya menceritakan untuk satu tasahud hanya iftiros saja. Paham? Maka dari sini inilah perbedaan dari madhab. Kemudian kita menjawab sekarang setelah mengetahui pendalilan dari madhab-madhab yang ada. Lalu bagaimana dengan sholat witir? Lihat, sholat witir. Di saat kita sholat witir bagaimana keadaannya asalnya? Matna-matna atau tidak? Matna-matna. Contohnya kita sholat witir sekarang ataupun sholat tarawih ihda asrokaah. Berarti dua salam. Dua salam. Dua salam. Dua salam. Dan setiap rokaatnya tidak ada dari dua kali tasahud. Berarti kalau hanya sekedar dua rakaat salam, tidak ada dua kali tasahud. Berarti harus apa? Harus iftiros. Paham? Maka jika kita rujuk kepada salat tarawih kita, apakah ada dalam satu salat tarawih yang kita laksanakan dua tasahud ada apa tidak? Tidak ada. Baik yang rokaat witernya tiga maka yang rajih seperti hadis Ibnu Umar yang kita bahas dan kita bantah Abu Hanifah apa? Yufsilu baina as wal witr. Nabi memisahkan antara syafa dengan witr. Maka di sini kalau begitu tidak pernah ada di dalam sholat tarawih dan witr dua satu roka, ah, satu sholat yang ada padanya dua tasahud. Ada apa tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada tasahud yang dua berarti madhab Imam Ahmad lebih mengena. Seperti sholat fajr. Sholat fajr ada dua tasahud apa tidak? Tidak, berarti iftiros. Begitupun di dalam sholat witr. Iftiros. Dan ini adalah madhab dari para ulama yang kami bisa datangkan dari muasirin madhab Syekh kami Mukbil juga Syekh Ibnul Utsaimin. Maka Syekh Ibnul Utsaimin pun di saat ditanya Zahirnya di kitabnya Sarah Al-Mumti Sarah Mumti dari Zadul Mustaqna bukan dari Qawaidul Arba. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin di saat ditanya, "Maka kaifiyatul jalsah tasahud fi salatil witr?" Maka dijawab oleh Syekh, "Al insan fi salatil witr yajlisu muftarisan bahwa manusia salat witir itu karena dua rokaah dua rokaah dia duduk muftaris. Apa muftaris? Seperti di tasahud yang pertama. li anal aslafi jalasat salatul iftiras. Ila ida koma dalil ala khilafi dalik. Kecuali jika datang dalil menyelisihi itu. Maka oleh sebab itu, fa'ala hada naqul. Yajlisu tasahud fil witir muftarisan Seseorang duduk di tasahud witer itu dalam keadaan iftiros muftarisan. Wala tawarruk. Dan tidak dalam keadaan tawarruk. Kecuali ila fisalah yakunu laha tasahudan. Maka tawarruk itu dilaksanakan di tasahud yang terakhir jika ada dua tasahud. Tasahud pertama dan tasahud yang kedua. Fatakunu tawarruk di tasahud al-akhir lil farq bainahu wa bainat tasahudil awal Hakada ja'at sunnah wallahu a'lam. Faham ya? Madhab Syekh Albani, wallahu a'lam yang jelas Syekh Mukmil kami pernah dengar dan prakteknya itu. Di saat dia ditanya tentang permasalahan tawarruk dan iftiros, prakteknya seperti itu. Dan juga Syekh Ibnul Utsaimin ada di Syarah al muntir maka kita jawab dari pertanyaan ini. Lalu bagaimana tadi pertanyaannya apa? Bagaimana salat mau bertanya tata cara duduk di akhir sholat witir, duduk iftiros atau duduk tawarruk. Maka dalam permasalahan sholat witir selalu tawarruk. Afwan, selalu iftiros, tidak ada tawarruk. Karena tidak ada dalam rokaatnya itu dua tasahud, Kecuali jika kita bermadhab imam siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah memberikan ungkapan ataupun pendapat apa? Salat Witir itu seperti sholat maghrib. Iya apa tidak? Kalau sholat maghrib berarti ada dua apa? Dua tasyahud. Berarti pendapat Imam Abi Hanifah, kalau kita ikuti sholat witir itu seperti sholat maghrib, maka ada dua tasyahud. Seperti sholat maghrib. Tasahud yang pertama di witir yang tiga itu tasahud yang pertama dua rokaat, Maka kita duduk iftiros kemudian di akhirnya tawarruk, kemudian salam. Faham? Namun kita tidak bermadhab dengan Abu Hanifah yang rajih madhab jumhur. Masna, masna, masna, masna. Maka oleh sebab itu tidak ada di dalam sholat witir dan tarawih dua tasahud. Maka pergunakanlah iftiros. Kembali saya ulangi lagi, dari pertanyaan mau bertanya tata cara duduk di akhir salat witir, duduk iftiros atau duduk tawarruk, jawabnya duduk iftiros. Kenapa? Karena di dalam salat tarawih dan witir tidak ada dua tasahud seperti maghrib, seperti isya, seperti fajar dan duhur, maka di sini kita mengatakan untuk duduk iftiros karena tidak ada dua kecuali yang bermadhab Imam Abi Hanifah, maka dia melaksanakan witir tiga rakaat seperti maghrib ada dua bisa dia melaksanakan iftiras dan tawaruk namun madhab kita sholat witir meskipun yang tiga rakaat dibagi menjadi dua dua rakaat kemudian salam berarti iftiras dan satu rakaat dan salam berarti iftiras juga jadi semuanya iftiras jelas ya insya Allah dan insya Allah yang menanya pun jelas wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairah وبارك الله في علمكم سبحانك اللهم